rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah sebagai salah satu kitab yang menjadi acuan ahlu sunnati wal jamaah untuk mengenal usul pokok-pokok sunnah pokok-pokok akidah yang diyakini oleh Rasul para sahabat wa tabi'in wa atba'u tabi'in yang pokok-pokok ini banyak diselisihi oleh orang-orang yang menyimpang dari jalan rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal mengingatkan pokok-pokok ini ya. Di antara yang beliau ucapkan di awal kitab Barang siapa menyelisihi salah satu dari pokok-pokok tersebut Laisa min ahli sunnah Bukan termasuk dari ahli sunnah Tentunya jika telah tegak hujah padanya. Adapun orang-orang yang jahil yang mereka belum mengerti ya, yang mereka mungkin mengingkari karena kejahilannya, orang-orang seperti itu yu'allam ya, diberitahu, diajari ya, ditegakkan hujah padanya. Jika tetap saja setelah mendengar hujah, setelah ditegakkan hujah tetap saja mengingkari, maka ya dia telah menyelisihi pokok yang agung tersebut dan seperti diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hambal laisa min ahli sunnah. Bukan termasuk dari ahlus sunnah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang permasalahan takdir. Ya. Tentang permasalahan takdir ya sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah dan al-iman bil qadar iman kepada takdir termasuk ruknun min arkanil iman termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun iman dan telah menyelisihi prinsip ini beberapa toaif, beberapa kelompok sesat yang menisbatkan diri kepada al-Islam seperti al-Qadariyah, al-Jabriyah. Ini diantara kelompok-kelompok yang tersesat dalam masalah mata, dalam masalah takdir. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, iya. kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berbahagia ini masalah berikutnya Ya. di antara pokok-pokok ya. ahli sunnati wal jamaah yang wajib kita yakini wajib kita tetapkan adalah permasalahan al-iman bi iman terhadap ru'yatillah bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah pada hari kiamat. Iya. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa mislu ahadis ar-ru'yah kulliha Demikian pula wajib bagi kita untuk meyakini membenarkan semua hadis-hadis termasuk hadis-hadis tentang ru'yah tentang melihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, kiamah fidaril akhirah dan bahwasanya kaum mukminin akan melihat wajah Allah, akan melihat Allah fil jannah di sorga Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaifiyahnya bagaimananya ya. Taib. Tidak boleh kita menanyakan bagaimana wajah Allah dan seterusnya. Kita hanya mengimani apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berbicara, kita meyakini atau tidak. Nah, itu saja masalahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak tentang masalah ini, ru'yatullah melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Kata Syekh Rabi dalam syarah penjelasan ucapan Imam Ahmad ay ru'yatullah fid daril akhirah al abdi an yu'min bi anna Allah yura fid daril akhirah al mu'minun yakni hadis-hadis tentang ru'yatullah Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum mukminin fid daril akhirah pada negeri akhirat wajib alal abdi wajib atas setiap hamba an yu'min untuk mengimani masalah ini mengimani bi annallaha yura bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat fid daril akhirah nanti di negeri akhirat yarahul mu'minun siapa yang melihat al mu'minun orang-orang yang beriman iya dan hadis-hadis tentang ru'yatullah termasuk hadis-hadis yang mutawatir ya ini sangat banyak sahabat yang meriwayatkan satu orang sahabat saja satu jalan saja kalau itu sudah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam wajib diimani lalu bagaimana jika hadis tersebut ya diriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalan-jalan yang sangat banyak. Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah beliau menyebutkan lebih dari salasin, lebih dari 30 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang ru'yatullah. Lebih dari 30 orang sahabat. Iya. Yeah. Maka seorang mukmin diuji beriman atau tidak dengan berita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Namun ternyata masih saja ada orang-orang yang mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Di antaranya adalah Al-Mu'tazilah wa angkarol mu'tazilatu ru'yatallahi fid daril akhirah dan orang-orang mu'tazilah mereka mengingkari ru'yatullah masalah ini melihat Allah fid daril akhirah di negeri akhirat ya. orang-orang mu'tazilah ya. orang-orang yang mengedepankan akal mereka mengingkari perkara yang sangat prinsip ini ru'yatullah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah menyelisihi kaedah yang mereka buat sendiri. Apa kaedah orang-orang Mu'tazilah? Orang-orang Mu'tazilah mereka membuat kaedah bahwasanya hadis itu kalau hanya diriwayatkan satu orang, dua orang atau tiga orang yakni hadis ahad itu tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Dan ini prinsip yang batil. Mereka mengatakan kita hanya menerima hadis-hadis akidah kalau hadis itu bukan ahad, kalau hadis itu mutawatir, baru saya menerimanya. Intinya mereka ingin menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada datang hadis tentang akidah hanya diriwayatkan satu sahabat, dua sahabat, tiga sahabat, mereka tolak. Mereka katakan kami hanya menerima dalam masalah akidah hadis-hadis yang mutawatir. Namun begitu mereka dihadapkan dengan masalah ini, masalah ru'yatullah. Hadis yang meriwayatkan masalah ini mencapai derajat mata mutawatir. Lebih dari 30 orang sahabat meriwayatkannya. Ternyata mereka tetap tidak apa? beriman. Berarti masalahnya apa ini? Hawa nafsu sudah. Ya. Hawa nafsu sudah dan mereka adalah ashabul hawa, ashabul bidah. Mereka lah Mu'tazilah. Dan ini bukan satu-satunya permasalahan yang diingkari. Iya. Ma'asyiral ikhwa rahimani rahimakumullah. Iya. Terkait dalam masalah ini juga di antara kelompok-kelompok yang muncul saat ini di negeri ini yang mengingkari masalah ru'yatullah adalah majelis tafsir Al-Quran mereka diantara orang-orang yang mengingkari ru'yatullah ya, dan tokohnya adalah termasuk orang-orang yang berpemikiran mu'tazilah ya. menolak ru'yatullah menolak permasalahan-permasalahan yang lain satu ini saja ditolak laisa min ahli sunnah apalagi banyak ya coba antum bayangkan satu hadis nabi ditolak itu kita sudah berat mendengarnya 30 orang sahabat meriwayatkan ini ditolak semua 30 hadis lebih ya wabillahi taufik belum lagi masalah yang lain belum lagi masalah yang lain ya. prinsip ini harus dipegang Ya. Imam Ahmad bin Hambal mengingatkan kita tentang masalah-masalah muhim, masalah penting ini. Ya. Dan itu pula yang ada pada Sayyid Kutub. Tidaklah ada pemikiran Mu'tazilah kecuali ada pada Sayyid Kutub kurang lebihnya. Ya. Mengingkari ru'yatullah, mengingkari dan seterusnya. Banyak yang diingkari oleh Sayyid Kutub. Di dalam kitabnya Fi Lilalil Quran dan yang lainnya. Wabillahi taufik. Ya. Jadi ibarat Rasul masih hidup, Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan innakum satarawna rabbakum ayanan sungguh kalian orang-orang yang beriman akan melihat Allah dengan mata kepalanya nanti pada hari kiamat Rasul mengatakan demikian kemudian orang-orang ini mengatakan oh tidak ya Rasulullah mana mungkin nah, ya. lihat adab jelek mereka terhadap sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wabillahi taufik. Apalagi banyak hadis masalah ini kemudian ditolak. Oh, tidak ya Rasulullah. Maaf. Saya tidak bisa mengatakan seperti apa yang engkau katakan. Maaf ya Rasulullah, saya tidak bisa berkeyakinan seperti yang engkau yakini. Apakah pantas orang yang seperti itu kemudian ya dimasukkan dalam barisan orang-orang yang berjalan di jalannya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. ya. Kata Syekh Rabi, "Wa ankaral mu'tazilatu ru'yatallahi fid daril akhirah." Dan orang-orang Mu'tazilah mengingkari ru'yatullah pada hari kiamat binaan ala subahin batilah mereka tidak memiliki hujah tidak memiliki dalil kecuali hanyalah subhat-subhat yang batil Walhamdulillahi Rabbil Alamin Subhat-subhat tersebut dibantah oleh ahlu sunnah wal jamaah Dengan dalil Adillah qati'ah Dengan dalil-dalil yang mematahkan semua subhat tersebut waradda alaihim ahlu sunnati bil hujaji wal barahin min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan ahlu sunnati wal jamaah mengingkari mereka walhamdulillah membantah subhat-subhat mereka dengan hujah-hujah dan burhan yang sangat jelas min kitabillah dari kitab Allah Al-Qur'anul Karim wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam selalu orang yang berpegang dengan Alkitab was sunnah itu akan kokoh ya, dan tidak akan menjadi orang yang bingung goncang bimbang tidak ya. tidak akan goncang diterpa subhat ya biidnillahi azza wajal dengan izin Allah subhanahu wa taala ya. wabillahi taufik muncul pemikiran-pemikiran yang sebenarnya sangat jelas di zaman ini seperti mengaku nabi palsu ya mengaku sebagai mengaku sebagai apa nabi ya, Ahmad Musaddid kemudian berkembang saat ini setelah bubar muncul lagi apa Gafatar eh, sama saja itu enam ya taib sebenarnya satu subhat saja sudah tertolak masa mengaku ada nabi lain sesudah siapa Nabi SAW kan sudah jelas ayat Al-Quranul Karim mengatakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah khataman nabiyyin penutup para nabi dan Nabi SAW juga telah jelas mengatakan dalam sabda beliau la nabi ya ba'di tidak ada lagi nabi sesudahku orang kalau sudah berpegang dengan Alkitab wa sunnah biidnillahi azza wajal dengan izin Allah tidak akan goncang dengan apa terpaan-terpaan subhat ya namun kenapa sampai masih saja banyak orang yang terbawa kepada pemikiran-pemikiran yang rusak? Apa sebabnya? Tidak berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah. Tidak berpegang teguh dengan mada Alkitab was sunnah. Berpaling dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-jahlu jahil. Ya. Wa mimman radda alaihim al-imamu Ibnul Qayyim rahimahullah. Di antara para ulama ahlus sunnah yang mengingkari yang membantah orang-orang Mu'tazilah ketika mereka mengingkari ru'yatullah adalah al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ihtajja Ibnul Qayyim bisa ayat minal Qur'an. Beliau menyebutkan di antara bantahannya tujuh buah ayat dalam Al-Quranul Karim. Tujuh buah ayat dalam Al-Quranul Karim beliau sebutkan sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengingkari mada? Mengingkari ru'yatullah. Ya. Qad yastab'idul insanu al-istidlal biha walakin idza ta'ammalaha yajidu annahu ala sawabin fil istidlal biha rahimahullah. Sebagian orang yang mungkin tidak begitu faham ketika melihat dalil-dalilnya Ibnu Qayyim mungkin tidak sampai ke sana. Namun sesungguhnya ketika seorang merenungkannya, ta'ammul memperhatikan dalil-dalil yang disebutkan Ibnu Qayyim, beliau benar di dalam apa? Membantah dengan ayat-ayat tadi. Iya. Sebelum kita menyebutkan ayat-ayat tersebut, tidakkah kalian cukup wahai orang-orang Mu'tazilah dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang mereka tidak cukup. Ya, padahal sudah apa tadi mutawatir. Ya akhirnya kita sebutkan ayat sudah. Ya. Mau kalian tolak lagi? Kita dengar salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Taib kata Syekh Robi, wal ahadis kama qulna balagat as-salasina fi isbati ru'yatillah dan hadis-hadis tentang ru'yatullah mencapai 30 hadis, banyak sekali. 30 orang sahabat meriwayatkan tentang masalah ini. Minha hadis Jarir. Di antara hadis tersebut adalah hadis Jarir bin Abdullah dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tarawna rabbakum ayanan kama tarawna syams laisa dunaha sahabun wa kama tarawna al-qamara lailatal badri laisa dunahu sahabun hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah nah, dalam kitab tauhid ya yeah. Nabi SAW bersabda tarawna rabbakum kalian akan melihat Rabb kalian jelas atau tidak ini jelas ucapan Rasul kalian akan melihat Rabb kalian ayanan dengan mata kepala kalian Ucapan Rasul ini. Ya. ya. Tarawna rabbakum ayanan. Kalian betul-betul akan melihat Rob kalian ayanan dengan mata kepala kalian. Kama tarawna syams sebagaimana kalian mudah untuk melihat matahari, laisa dunaha sahabun, tidak ada yang menghalangi awan pun, tidak ada awan sedikit pun yang menghalangi. Ya ini mudah untuk melihat. Ini bukan berarti menyamakan Allah dengan matahari, bukan, bukan itu maksudnya. Yani yang disamakan adalah mudahnya kita melihat. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dan sama dengan Allah. Walam yakullahu lahu kufuwan ahad. Ya. Di sini Rasulullah SAW sedang menggambarkan menyebutkan tentang seorang mukmin akan melihat Robnya dengan mata kepalanya. Sampai sini jelas sebenarnya. Tapi beliau pertegas lagi sebagaimana kalian melihat matahari laisa dunaha sahabun. Tidak ada yang menghalangi antara kalian dengan matahari. Sahab. Awan, tidak ada. Wa kama tarawunal qamara lailatal badri dan sebagaimana mudahnya kalian melihat bulan purnama laisa dunahu sahabun dan tidak ada yang menghalangi sedikit awan pun Ya. Apa tidak cukup ini? Seorang mukmin cukup. Rasul mengatakan sudah sekali saja, apalagi sampai berapa kali tadi? 30 orang sahabat meriwayatkan. Ya. Kita mengimani apa yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berbicara dengan bahasa Arab. Rasul berbicara dengan pembicaraan yang dipahami oleh siapapun Rasul mengatakan demikian, "Innakum satarawna rabbakum." Kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala ayanan dengan mata kepala kalian. Ya. Adapun bagaimananya tidak boleh kita tanyakan. Ya. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Tidak boleh menanyakan bagaimana sifat Allah. Ya. ya. Kita beriman dengan apa yang diucapkan oleh Rasul namun sayang orang-orang Mu'tazilah mengingkari ya, mengingkari hadis-hadis tersebut. Ya, bahkan menyebutkan subhat-subhat. Ya. Maka dibantahlah oleh ahlu sunnati wal jamaah termasuk al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah Masya ya. ya. Baik kata Syekh Rabi Ibnu Qayyim menyebutkan di antaranya berapa ayat tadi? Tujuh ayat. Ya. Minha di antara ayat tersebut adalah qaulullah tabaraka wa taala firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Allah mengatakan dalam ayat tersebut ya, dalam potongan ayat annakum mulaquhu sesungguhnya kalian mulaquhu akan berjumpa dengan dia dengan Allah ya, dengan kalimat liqa perjumpaan ya. Qala berkata Ibnu Qayyim wal liqa dan yang namanya perjumpaan la budda fihi minar ru'yah wal muayanah dan yang namanya liqa dalam bahasa Arab ya la budda fihi ya harus ada padanya ar-ru'ya melihat wal muayanah melihat dengan mata ya taib apalagi jelas tadi Rasul mengatakan iya kan Rasul mengatakan tarawna rabbakum ayanan kurang apalagi jelasnya Rasul mengatakan demikian tarawna rabbakum ayanan kalian akan melihat Rob kalian ayanan dengan mata kalian Termasuk ayat ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah innakum mulaku sesungguhnya kalian akan berjumpa dengan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal liqa'u dan yang namanya perjumpaan la budda fihi minar ru'yati wal muayanah. Namanya berjumpa melihat ya dan ada muayanah melihat dengan mata. Hada ma taqtadhihi lughatul Arab. Inilah yang dikandung dan dapat difahami dalam bahasa mana? Dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran turun dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Ya sudah. Fahami dengan bahasa Arab. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Kemudian yang kedua, wahtajja aywan Qala innal ayat allati yata'allaqu biha alladhina yunkiruna ru'yatallah misal qaulillahi ta'ala la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir bahkan yang sangat unik dan menunjukkan kedalaman fikih kedalaman ilmu para ulama ahlu sunnati wal jamaah Ibnul Qayyim rahimahullah membantah orang-orang Mu'tazilah dengan ayat-ayat yang mereka jadikan sebagai syubhat. Bayangkan. Orang-orang Mu'tazilah pakai ayat juga. Iya, pakai ayat untuk menetapkan bahwasanya Allah tidak dilihat. Pakai ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka anggap itu adalah dalil. Makanya ini juga menunjukkan bahayanya duduk dengan ahlul bidah. Karena belum tentu yang dibacakan adalah apa? Ucapan mereka. Bisa jadi ayat yang mereka baca. Hadis yang mereka baca. Namun mereka pelintirkan maknanya. Ya subhanallah. Kalau kita bisa membantahnya. Kalau tidak. Wabillahi taufiq. Di antara dalil atau kita katakan subhat orang-orang Mu'tazilah ya yang mereka jadikan dalil bahwasanya ya mereka meyakini Allah tidak dilihat ya, adalah ayat di dalam surah Al-An'am ayat 103. Taib. Ini hati-hati ini ya, perhatikan baik-baik jangan ngantuk. Ini ya. subhat. Ya. ya. Ini subhat. Dan dibantah oleh Syarah Ibnu Qayyim. Nah. Taib. Allah berfirman, "La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara." Allah itu tidak diliputi oleh mata-mata atau pandangan-pandangan manusia. Allah tidak diliputi. Ya. La tudrikuhul absar. Mata-mata manusia tidak bisa meliputi Allah wa huwa yudrikul absar adapun Allah meliputi pandangan-pandangan manusia wa huwal latiful khabir dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lembut dan maha berilmu maha mengetahui ketika mereka membaca ayat ini nah ini dia Allah mengatakan la tudrikul absar mata-mata manusia tidak bisa meliputi Allah ini kan dalil. Berarti apa? Allah tidak dilihat. Kata mereka. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rohimani rahimakumullah. Ya. Subhat memang ya. Nah. Tapi kalau kita perhatikan ternyata justru para ulama ya dengan ayat ini ayat ini justru menetapkan kaum mukminin akan melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Karena yang Allah nafikan, yang Allah tiadakan di sini adalah mata manusia tidak bisa meliputi. Ya. Tidak bisa meliputi. Allah tidak menafikan, manusia tidak bisa melihat. Ya. Faham ikhwan ya? Beda antara meliputi dengan apa? melihat. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diliputi oleh hambanya. Ya. Ya. Ya. Apalagi jelas di sini Nabi SAW mengatakan innakum tarawna rabbakum jelas Rasul mengatakan tidak mungkin ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertentangan dengan firman Allah tidak mungkin tidak mungkin kita baca ucapan Syekh Robi selanjutnya. Naqala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah annallaha la yatamaddah bi mujarradin nafi wa inna ma yatamaddah bin nafyil mutadammin lil isbat Al Imam Ibnu Al Qayyim afan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan sebuah kaidah penting bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya. tidaklah menyebutkan pujian dan sanjungan untuk dirinya hanya dengan sekedar penafian, peniadaan. Karena yang namanya meniadakan belum tentu apa? pujian. Ya. Tetapi ketika Allah memuji dirinya dengan bentuk peniadaan maksudnya adalah menetapkan atau mengandung penetapan dengan misal akan faham antum semuanya misalnya ada tembok Masya Allah tembok ini tidak menzolimi tidak zalim dia nah, ya. tembok tidak zalim tembok tidak ghibah tembok tidak apa namanya memukul taib pujian atau bukan ini bukan pujian hanya sekedar menafikan tapi kalau kaitannya dengan pujian seperti Allah tidak zalim ya. Allah tidak zalim yakni menetapkan apa kesempurnaan lawan dari kezaliman yaitu apa Hah? adil itu baru pujian kalau hanya sekedar Allah tidak zalim, tapi tidak menetapkan apa? lawannya ini bukan pujian namanya ya. bisa difahami tidak ya wabillahi taufik. ya. ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah nah, ya. Ya. sehingga dari situ kembali pada ayat tadi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah firman Allah dalam surah Al-An'am di sini Allah menafikan la tudrikuhul absar Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diliputi oleh apa? pandangan-pandangan manusia. Justru di dalamnya fihi isbatur ru'yah. Di situ ada penetapan ru'yah. Kaum mukmin akan melihat Allah. Melihat namun tidak meliputi. Ya. Iya, melihat namun tidak apa? meliputi. Ya. Harus difahami demikian. Ya, sebagaimana ditunjukkan ayat-ayat yang lain juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ma'asrul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ya. ya. Maka Allah tidak dipuji hanya dengan sekedar penafian. Allah tidak bisu, ya. Allah tidak bodoh, Allah tidak zalim. Ini bukan pujian kalau seperti itu. Ya. Itu belum memuji namanya kalau tidak ditetapkan apa lawannya ya. Ya. Allah tidak zalim kalau hanya seperti itu saja Allah adil tidak ya saya tidak tahu Allah adil atau tidak tapi yang jelas Allah tidak zalim nah, pujian bukan ya. bukan Allah tidak bisu nah, Allah bicara atau tidak ya yang jelas tidak bisu loh kok seperti itu kamu tidak menetapkan Allah bicara Allah berbicara ya Wabillahi taufik. Terkait dengan ayat ini juga demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tudrikul absar, yakni banyak sekali contoh-contoh yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya ketika Allah memuji dirinya dalam bentuk penafian-penafian ya, ternyata yang dimaksudkan adalah menetapkan sifat. Ya, ya demikian. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, ya. fihi isbat ru'yah. Di dalam ayat ini ada penetapan ru'yah, melihat wajah Allah atau melihat Allah. Li'annahu kenapa? Karena di dalam ayat ini manafar ru'yah, Allah tidak menafikan ru'yah. Yang dinafikan oleh Allah, yang ditiadakan oleh Allah bukan melihatnya kaum mukminin. Innama nafal ihatoh. Namun yang dinafikan oleh Allah adalah ihatoh. Peliputan, tidak bisa meliputi wallahu la yuhitu bihi syai'un dan Allah tidak ada yang meliputi apapun apapun tidak ada yang meliputi Allah ya taib sebagai contoh misalnya di dunia saja ada contoh anta taros syams wa taros sama wa taro kathiran minal mawjudat wala tastati' al-ihatah biha wa in kunta taraha fil jumlah di dunia banyak contohnya. Anda melihat langit atau tidak? Melihat. Meliputi atau tidak? Tidak. Nah, ya. Langit luasnya luar biasa. Dan langit itu berapa lapis? Tujuh lapis. Nah, ya. Anda melihat syams, melihat matahari, namun tidak meliputi. Ya. Wataro maujudat. Anda melihat banyak dari makhluk-makhluk Allah. Antum melihat daun fil jumlah, secara jumlah antum melihat daun. Ini dalam hal makhluk, ikhwan. Tapi tidak ngerti. Ya. Yang ada di dalamnya, sel-selnya bagaimana, ke dalam-dalamnya tidak ngerti. Ya. Ya. Fil jumlah, secara global Anda melihat namun tidak meliputi. Ya. Ya. Ketika saya katakan Anda tidak meliputi langit, apakah kemudian maknanya berarti tidak melihat langit? Kan tidak. Mata-mata Anda tidak bisa meliputi langit. Ya. ya. Maksudnya apa? Ya betul. Tapi saya melihat. Melihat tapi tidak apa? Meliputi. Coba lihat mereka. Ya. Ketika melihat ayat ini langsung ah ini dia dalil tapi lupa dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tarawna robbakum kalian akan melihat Allah Rob kalian jelas di situ Loh kamu buang ayat-ayat yang lain, kamu buang hadis-hadis mutawatir, hanya dengan ayat ini langsung kamu comot, kamu ambil, kemudian mengatakan tidak melihat Allah. Allah tidak dilihat. Nah. Bahayanya mereka ini alul bidah. Ya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sudah berapa ayat ini, kawan? Dua ayat ya. Bahkan ayat yang kedua adalah ayat yang justru dipakai oleh orang-orang Mu'tazilah untuk apa? Subhat mereka, dibantah. Justru dengan ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya ru'yah. Ya. Nah. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa kadzalika al-ayatul ukhra, demikian juga ayat yang lain, ayat yang ketiga Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 143. Qaulullahi li Musa, Allah berkata kepada Nabi Musa, "Lantarani lantarani." Nanti antum lihat kisah Nabi Musa dalam surah Al-A'raf. Nabi Musa meminta kepada Allah ingin melihat Allah. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan lantarani. Ingat, ini bahasa Arab, ya lantaroni kamu tidak ya melihatku yakni saat ini di mana di dunia Tolaba Musa Nabi Musa alaihi salatu wasalam minta min rabbihi dari robnya an yarahu untuk melihat Allah Taib di sini Allah tidak melarang Nabi Musa untuk minta Allah tidak menyalahkan permintaan Nabi siapa Musa laukana hadal amru muharraman au mustahilan masa ala Musa hada kalau seandainya melihat Allah itu perkara yang mustahil ya perkara yang haram ya tidak mungkin Nabi Musa minta ya tapi karena memang Allah bisa dilihat ya tetapi ternyata waktunya bukan di dunia kapan di akhirat ya. seandainya melihat wajah Allah perkara yang haram atau perkara yang mustahil tidak mungkin Nabi Musa minta justru permintaan Nabi Musa ini menunjukkan adanya keyakinan tersebut yakni Allah akan dilihat namun bukan di dunia ini sehingga Allah mengatakan lantaroni ya kamu tidak akan melihat aku yakni sekarang dalam ayat ini Allah mengatakan dengan kalimat lan lam dan nun lan tarani maqala la taroni. ya ya tidak mengatakan la dengan la tidak tapi dengan lan yakni maknanya al-an saat ini tidak ya wabillahi taufik kemudian lanjutan ayat falamma tajalla rabbuhul jabal lil jabali ja'alahu dakka falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka dan ketika Robnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada jabal kepada gunung yang ada di hadapan Nabi Musa tiba-tiba gunung tersebut hancur lebur luluh lantak ya gunung saja tidak bisa ya. hancur ketika Allah Subhanahu wa taala tajalla lahu ya Naam Demikian Jadi Allah tidak mengatakan la taroni namun lan taroni justru ayat ini yang juga mereka gunakan sebagai dalil subhat Allah tidak dilihat justru dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah dari dua sisi sisi yang pertama ya Nabi Musa meminta tidak mungkin Nabi Musa meminta sesuatu yang mustahil. Kalau itu perkara yang mustahil, perkara yang haram, perkara yang tidak mungkin, tidak mungkin Nabi Musa minta pada Allah. Satu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan taroni, yakni al-an saat ini tidak. Kemudian sisi yang ketiga, hancurnya apa namanya? Ya. Gunung yang ada di hadapan Nabi Musa, yakni Nabi Musa tidak mampu untuk melihat di dunia. Manusia tidak mampu. Lakin Musa la yutiqu fi hadhihi dunya ru'yat Allah. Nabi Musa alaihi salatu wasallam tidak mungkin melihat, tidak memiliki kemampuan untuk melihat Allah di dunia. Tarkibul bashar al-an la yutiquna bihi ru'yat Allah tabaraka wa ta'ala. Susunan manusia ya, anatomi tubuh manusia saat ini di dunia tidak memungkinkan, tidak bisa untuk melihat apa namanya ya, wajah Allah. Tidak bisa. Nah. Wabillahi taufik. Kenapa tidak bisa? Karena Allah tidak memberikan kekuatan itu saja. Allah tidak memberikan kemampuan. Ya. Ya. Kalau Allah memberikan kemampuan bisa, Allah Maha Kuasa, tapi Allah tidak memberikan kemampuan di mana? Di dunia. Kalau Allah memberikan kemampuan bisa. Ya. Tapi Allah tidak memberikan kemampuan. Sebagai contoh misalnya, saya dan Anda kalau naik ke langit ya, taib wabillahi taufik mampu tidak? Ya. Tidak di dalam pesawat, diikat di bawah pesawat, ya, ya. ke atas terus, ke atas terus, tidak bisa nafas kita, ya. sesek tidak ada udara, ya, ya, mati kita, ya, taib. Tapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke tempat yang paling tinggi yang tidak pernah dicapai oleh manusia, Sidratul Muntaha. Dengan sekian banyak kejadian, dengan sekian banyak apa namanya perjumpaan dengan para nabi dan para rasul, yakni banyak sekali kejadiannya. Namun ternyata hanya ditempuh dalam waktu kapan? Tidak genap satu apa? Satu malam. Perjalanan panjang itu. Subhanallah. Ya. Allah beri kemampuan kepada beliau. Sesuatu yang manusia tidak mampu. Ya. Di dunia ini manusia tidak bisa untuk melihat wajah Allah. Lakin Musa la yutiqu fi hadhihi dunya ru'yatallah. Tarkibul bashar al'an la yutiquna bihi Allah Tidak mampu. Wabillahi taufiq. Nah. nah. At-Takwin Al-Bashari, ya. anatomi tubuh manusia, al-an saat ini matahammalun, tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'idha kanal jabalu yandaku litajallillahi azza wa jal Fa'kaifa yutikul insan? Gunung saja ya, hancur ketika Allah tajalla lahu yang menampakkan pada apa? Ya, taib jabal hancur tetapi nanti ketika Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan manusia kaum mukminin dari kuburnya kemudian Allah masukkan mereka ke dalam jannah ya Allah berikan kekuatan ya ya Allah berikan mereka kemampuan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala bahkan melihat wajah Allah ya sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW adalah kenikmatan yang paling besar di surga lagi-lagi Rasul yang menyampaikan Rasul yang mengabarkan terus mau apa kalian wahai Mu'tazilah ya. ayat yang keempat ya. wa minal ayat di antara ayat yang menetapkan ru'yatullah adalah firman Allah dalam surah Yunus ayat 26 Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah dan bagi orang-orang yang berbuat ihsan bagi kaum mukminin bagi kaum muslimin orang-orang yang berbuat ihsan mereka akan mendapatkan al husna al husna adalah surga waziyadah kemudian ada tambahan bagi mereka mereka mendapatkan husna sorga waziyadah dan tambahan apa yang dimaksud dengan ziyadah dalam ayat ini Rasul sendiri yang menafsirkan fahuwa a'lamun nas biwahyillahi azza wajalla. Nabi adalah orang yang paling mengerti tentang wahyu Allah Fassaruhar Rasulul Karim alaihi salatu wassalam birru'yah. Sungguh telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan az-ziyadah atau ziyadah di dalam ayat ini ya dengan ru'yatullah melihat wajah Allah. Ini bisa dilihat dalam sahih Muslim dari sahabat Suhaib. Ya. Bisa dilihat dalam sahih Muslim ya dari sahabat Suhaib. Ya. Nabi yang menafsirkan itu. Ziyadah ditafsirkan dengan apa? Ru'yatullah, melihat wajah Allah. Wa fassaraha adadun minas sahaba birru'yah. Dan para sahabat juga banyak yang menafsirkan dengan itu seperti penafsiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni hadhihi ziyadah yakni az-ziyadah adalah itu. Al-husna adalah jannah surga, wa ziyadah adalah ru'yatullah maka makna firman Allah dalam surat Yunus, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah" bagi orang-orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna yakni sorga wa ziyadah dan akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabillahi taufik. Wahia afdalu minal jannah. Dan melihat wajah Allah adalah lebih afdol daripada masuknya seorang ke dalam jannah. Semua kenikmatan-kenikmatan itu tidak bisa dibandingkan dengan melihat wajah Allah. Zat yang selama ini memberikan dia rizki. Zat yang selama ini dia menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah. Zat yang selama ini dia beribadah kepada Allah. Dia melihatnya. Ahlul Jannah melihat. Allahu Azza wa Jal. Ya. Ketika Ahlul Jannah telah masuk ke dalam Jannah. Sudah semuanya merasa paling nikmat termasuk penduduk sorga yang paling rendah merasa tidak ada yang lebih tinggi padahal melihat orang yang lebih tinggi ya sampai disebutkan dalam hadis sahih dalam riwayat Bukhari penduduk sorga melihat ahlul ghuraf orang-orang yang tinggi derajatnya di atas seperti seorang melihat al-kaukab melihat bintang timur dan barat yang berkelip-kelip itu yang kalau kita di dunia mendangakkan mata kita, kepala kita ke atas. Penduduk surga yang di bawah melihat yang di atas seperti itu. Ya. Demikian kata Nabi SAW. Kemudian para sahabat ya Rasulullah, itu derajatnya para nabi dan rasul. Kata Nabi, bukan. Rijalun amanu billah wasaddaqul mursalin. Ya. Itu derajatnya kaum mukminin yang beriman kepada Allah wasaddaqul mursalin dan membenarkan para rasul mencapai derajat siddiqin ya nabi dan rasul lebih tinggi lagi ya lebih tinggi lagi dalam keadaan seperti itu jauhnya derajat pun orang yang paling rendah di surga merasa sudah paling nikmat tidak ada hasad tidak ada hasad tidak ada kebencian kepada yang lain ya. jadi ketika Allah bertanya kepada ahlul jannah ya. hal turiduna syai'an azidukum setelah mereka mendapatkan kenikmatan sorga, setelah mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasa sudah paling nikmatnya kehidupan, tidak ada lagi yang lebih. Allah bertanya kepada ahlul jannah, maukah aku tambahi untuk kalian? Apa jawaban ahlul sorga? Apalagi ya Allah? Nah, ya. Mada nurid, apalagi yang kita inginkan? Ya, ini sudah tidak ada. Nah, ya. Tidak ada mada nurid. Ya. Apalagi ya Allah. Ya, kalau sekarang ditanya masih bisa jawab ya. Ya. Antum kepingin apa? Nah, kalau yang masih mobil carry kepinginnya mobil apa? Ya, lebih tinggi lagi Avanza. Kalau yang Avanza apalagi nah, masih kepingin apa? Fortuner. Nah, sudah dapat Fortuner, ya. ya, apalagi mungkin ada apa namanya Five Tuner, <laughs> ya kan? Ala kulihal. Orang tetap saja punya angan-angan, angan-angan, angan-angan, tidak pernah habis. Tapi ahlul jannah sudah. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kurang berapa menit? 10. Baik. Apalagi mada nurid? Ya. Apalagi ya Allah? Bayyatta wujuhana, engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih. Ya, ahlul jannah putih sudah, yang di, di dunia hitam nanti putih nah, ya. Wajahnya putih. Bayyatta wujuhana. Ya. ya. Kalau istri-istri Anda hitam, ya, jangan dihina. Ya, kau hitam teman kamu. Ya sabar, Pak. Nanti kalau saya masuk surga putih. <laughs> ya. Demikian juga sang istri ireng teman gue, Pak. Nah, sabar. Engkau naik mlebu swarga putih. Ya. Bayyakta wujuhana. Engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih. Wadhal tanal jannah dan engkau telah memasukkan kami ke dalam sorga wa atoitana wa atoitana engkau telah memberi kami memberi kami memberi kami apalagi ya fayatajallalahum rabbuhum ketika itu Allah menampakkan pada mereka ahlul jannah melihat Allah fama yatana'amuna bi ni'matin wa la yajiduna afdhala min ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala maka sungguh mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dan tidak pernah mereka mendapatkan kenikmatan lebih dari itu Ya. Betapa bahagianya orang yang menetapkan sifat ini, afan, menetapkan apa namanya ru'yatullah, ya, ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kaum muslimin untuk mereka <clears throat> beriman kepada semua yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan keyakinan para sahabat para tabi'in wa atba'u tabi'in dan tentunya itu adalah keyakinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Banyak-banyaklah berdoa. Mudah-mudahan Allah memperbaiki diri kita semuanya, memperbaiki kaum muslimin, memperbaiki naam negeri ini dan semoga Allah memberikan taufik kepada penguasa kita, pemerintah kita untuk melakukan apa yang Allah ridhoi. Wabillahi taufik. Naktafi bihadzal qadri wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh